Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwan fi din wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya terhadap syarah Nabi al Waraqat. Insyaallah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru itu ya. Benar. Nah, babul akhbar wa hukmiha. Babul akhbar wa hukmiha, bab seputar kabar-kabar dan juga hukumnya. Karena khabar di sini nanti maksudnya adalah berkaitan khabar dari Allah dan Rasulnya atau khabar dari orang-orang kadzabin, para pendusta atau khobar dari orang-orang biasa seperti kita. Kalau khobar dari orang kadzabin pastikan jangan diterima. Kalau khobar dari Allah dan Rasulnya pasti benar dan sahih. Paham ya? Kalau khobar dari manusia biasa seperti kita yuhtamal. Bisa dibenarkan, bisa keliru. Kalau mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah benar. Kalau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah keliruan itu. Nah, tapi kalau ucapan Allah dan Rasulnya, kabar itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya, pasti benarnya. Enggak boleh meragukan. Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah, babul akhbari hukumnya bab seputar kabar-kabar dan hukumnya. Al-akhbaru jam'u khabarin. Akhbar itu jamak dari khabar. Akhbar itu kata jamak mufradnya khabar. Kal asbab jam'u sababin. Perhatikan baik-baik. Seperti sebab-sebab itu jamak dari kata sabab. Nah, sababun itu mufradnya jamaknya asbab. Wal khabaru fil lughah bi makna an Khabar itu secara bahasa maknanya naba. Ya kan? Na'am amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Ya kan? Nah, naba itu khabar artinya. Mafhum? Secara bahasa seperti itu, perhatikan. Wa fil istilah, secara istilah adalah huwa ma asyara ilaihi al-muallif rahimahullah biqaulih, yaitu sebagaimana yang diisyaratkan oleh al muallif dengan ucapannya wal khabarul labdul mufidul muhtamil sitkan wa kidban minhu naw'un qad nuqil nah barakallahu fikum hafizakumullah khabar itu adalah sebuah lafaz yang memberikan kabar atau yang memberikan faedah muhtamil masih ada kemungkinan kemungkinan benarnya kemungkinan dustanya paham ya nah tapi itu hanya salah satu jenisnya nanti ada jenis yang lainnya lagi paham belum nah barakallahu fikum tapi kalau khabar dari Allah dan Rasulnya pasti benar Pasti benar enggak ada ihtimal yang lain. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza al khabar." Inilah khabar. Kullu mahtamal as sidq wal kadhib li dzatihi fa innahu khabarun. Perhatikan baik-baik kata beliau, setiap sesuatu yang masih ada kemungkinan benar dan dustanya secara zatnya secara zatnya ada sebuah ucapan secara zatnya itu masih membawa kemungkinan benar dan dustanya itu dinamakan khobar. Paham ya? Naam. Wa ma la yaqbalu dzalik bi khabar. Tapi yang tidak menerima sifat tersebut maka bukan khabar. Karena nanti ada yang namanya kalam khabari, kalam insya'i namanya. Kalam khabari, kalam apa? Insya'i. Perhatikan, kalam khabari sama kalam apa? Insya'i. Kalam khabari itu kalam yang masih bisa didustakan, dibenarkan juga bisa. Tapi kalau insya'i, mau enggak mau enggak bisa. Kalau insya'i itu nanti cuma na'am atau la. Seperti yang teman, Idris ya akhi Idris, Kadzabta nggak cocok. namanya Suruh duduk malah kadzabta. namanya Itu insya itu seperti fi'il amr. Ijlis ya akhi, imma antum na'am atau la. Itu insya insya'i. Tapi kalau khabari jaa Zaidun, telah datang Zaid misalkan. Nah, telah datang Zaid. Nah, itu bisa dari kita ngomong kamu bohong. Namanya itu khabari namanya. Jaa Zaidun, mengkabarkan itu? Mengkabarkan enggak? Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Antum bisa ngomong, kamu bohong. Kamu benar. Nah, itu namanya kalam yang khobari. Masih bisa didustakan, bisa dibenarkan. Nah, kita lihat. Wa qauluna fi ta'rif dan ucapan kami di dalam definisi li dzati secara Ihtirazan mimma yamtani'u fihi al-kadzib bi'tibari al-mukhbir bihi. Perhatikan baik-baik. Untuk mengeluarkan sebuah ucapan yang memang terhalang di dalamnya apa? pendustaan-pendustaan. Ditinjau dari mukhbir ditinjau dari yang mengkabarkan. Perhatikan baik-baik. Kalam itu, ucapan itu ditinjau dari yang mengabarkan itu ada yang apa? Ada yang bisa didustakan, bisa dibenarkan. Ada yang harus dibenarkan, ada yang harus didustakan. Kabar dari para kadzabin, para pendusta harus didustakan. Kabar dari Allah dan Rasulnya harus dibenarkan. Kabar dari orang yang tidak diketahui keadaannya bisa dibenarkan, bisa di dibenarkan, didustakan. Paham ya? Bisa didustakan, bisa dibenarkan. Mahum? Paham? Ayo. Dan lihat sini. Aw mimma yamtani'u fihi sidqu bi tibari mukhbir bih atau na'am barakallahu fikum kalam yang terhalangi di dalamnya untuk dibenarkan, ditinjau dari yang mengkabarkan. Saya lewat tadi. Berarti kesimpulannya ada tiga kesimpulannya. Ada kalam yang na'am barakallahu fikum harus dibenarkan dan mesti dibenarkan itu kalam Allah dan Rasulnya. Ada kalam yang memang apa? Secara nam zatnya itu harus didustakan, yaitu kalam para pendusta. Yang ketiga, kalam ucapan orang yang tidak diketahui dia pendusta atau bukan. Itu bisa didustakan, bisa dibenarkan. Paham? Seperti ada orang ngomong, "Ya akhi, ja'a Zaidun." Wahai saudaraku telah datang Zaid. Kadzabta. Bisa kamu dusta. oh sadaqta kamu benar. Paham ya? Itu namanya kalam yang Nah, datang dari orang yang istilahnya belum e, diketahui keberadaannya. Bisa dibenarkan jadi enam didustakan. Kita lihat, famasalan ikhbaru Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagai contoh pengkabaran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kabar la yumkin an naqul. Tidak mungkin kita mengatakan innahu yahtamilu kadzib bi tibaril mutakallim bih. Enggak mungkin kita katakan ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada kemungkinan didustakan. Ditinjau dari orang yang berbicara enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin. Harus dibenarkan. Mafhum? Harus di apa? Dibenarkan. Kita lihat berikutnya. Wa Musailimatu al-Kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab pengaku nabi, yang ngaku nabi itu, alladzi qala yang dia mengatakan qala innahu Rasulullah. Dia mengatakan sesungguhnya dia adalah Rasulullah, sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Khabaruhu la yahtamilu sidq. Kabarnya itu enggak membawa makna jujur sama sekali. Kabarnya itu tidak membawa kemungkinan dibenarkan. Bi'tibaril mukhbir bihi aidan. Ini juga ditinjau dari yang mengkabarkan. Yang mengkabarkan siapa? Muslimah al-kadzdzab. Kabarnya harus didustakan. Mahum. Kalau yang pertama tadi yang mengkabarkan Rasulullah harus dibenarkan. Paham belum ini? Naam. Walihada, lau qala Muhammad bin Abdullah oleh karena ini. Apabila Rasulullah mengatakan innahu Rasulullah, sesungguhnya dia adalah Rasulullah, qulna shadaq. Benar. Ya enggak? Rasulullah mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Benar nggak? Benar. Wa idza qalahu muslimah, kalau tapi kalau yang ngomong kayak gitu adalah Musailimah al-kadzdzab, ulna kita katakan kadzab, dia dusta. Apa dusta? Wal khabar wahid, dan khabar satu, satu sama-sama khabar. Sama-sama mengabarkan aku adalah Rasulullah. Tapi kalau yang ngomong aku adalah Rasulullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar nggak? Benar. Tapi kalau yang ngomong aku adalah Rasulullah, yang ngomong itu Musailimah al-kadzdzab, Benar atau salah? Dusta, salah, keliru. Paham ya? Nah, kita lihat. Ini Rasulullah. Nah, sama kabarnya ini Rasulullah. Sama-sama mengkabarkan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Naqul li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalamuka haqqun la yahtamilul kadhib. Ucapanmu benar, tidak membawa kemungkinan dusta. Paham ya? Tidak ada kemungkinan dan dusta. Wa naqulu lil musaylimah dan kita katakan kepada Muslimah al-kadzdzab, kalamuka kadzibun ucapan ucapan dusta, layah tamil sidq dan tidak membawa makna jujur sama sekali. Tidak membawa makna kebenaran sama sekali. Tergantung orang yang mengkabarkan itu loh maksudnya itu. enam Wa hadza tibarin mukhbir bih. Ini ditinjau dari apa? Ditinjau dari orang yang mengkabarkannya. Idan fal khabaru ma yahtamilu sidqa wal kadzib lidzatih. Berarti jika demikian, kesimpulannya kabar itu, khabar itu adalah sebuah khabar, sebuah ucapan yang mengandung di dalamnya apa? Eh, ihtimal untuk dibenarkan atau didustakan secara zatnya. Zat ucapannya itu. Ada orang yang ngomong jaa Zaidun, antum bisa mengatakan kepada dia kadzabta. Kamu bohong. Atau antum bisa mengatakan kepada dia sodakta, kamu benar. Itu berarti khobar namanya. Tapi kalau ya kum, kum suruh berdiri. Orang yang kadzabta, berarti nggak paham jumlahnya. Itu jumlah insya'iyah namanya. Kum itu insya'i. Jadi mau nggak mau dia na'am atau la gitu loh. Mahum? Antum mahum enggak? Ayo. Barakallahu fikum seperti itu. Kita tutup yang terakhir waqila al khobar ada juga yang mengatakan khobar ma yasihu an yusaf al-mukhbir bihi annahu shadiq. Khabar itu ada juga yang dibenarkan untuk disifati, eh, untuk disifati al-mukhbir bihi yang mengkabarkan bahwasanya dia jujur, shadiq. Au annahu kadzib atau yang mengkabarkan itu adalah dusta. Itu juga dimengatakan. mengatakan. Jadi orangnya tadi bisa disifati orang itu jujur atau orang itu dusta. Misal dari contohnya. Sebagai contoh, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu adalah apa? Bermanfaat. Hadza khabarun. Khabar bukan ini? Pekabaran ilmu adalah bermanfaat. Khabar. Li'annahu yasihu an yuqali qa'ilhi karena dibenarkan untuk diucapkan kepada yang mengucapkan tadi, sadaqta au kadzabta. Al-ilmu nafi'un, sodakta, Paham ya? Naam. Lakin huna la yasah an naqul kadzabta. Di sini enggak bisa antum mengucapkan kamu bohong. Ilmu itu bermanfaat karena ilmu itu kalau dimutlakkan yang diinginkan ilmu syar'i kan itu. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Kadzabta. Itu keliru ucapan ini, kadzabta. Ucapan yang tepat apa? Sodakta, Karena ilmu bermanfaat. Seperti itu kita lihat. Li'anna al anahu nafi'un karena kenyataannya ilmu itu bermanfaat gitu loh. Paham ya? Ada orang ngomong, "Ya akhi, al-ilmu nafi'un." Kadzabta. Ini enggak benar. Tapi apa? Sodakta. Paham? Ya, paham enggak? Nah, kita lihat sini. Walau qulna rahimakallah ya fulan. Fa hadza laysa khabaran. Perhatikan Bapak ini. Kalau ada yang yang ngomong kepada saudaranya, "Ya fulan rahimakallah, semoga Allah telah merahmatimu." Nah, atau "Ya fulan, Allah yubarik fik." barakallah barakallahu fik. Itu khabar atau bukan? Eh? Bukan ya? Karena itu namanya masuk dalam insya'i, doa. Insya'iyah nanti kita lihat. Fa hadza laysa khabaran ini bukan khabar anna rahima fi'lun madhi bima'na doa. Karena rahima adalah fi'il madhi maknanya doa. Fahuwa bima'na insya wa la yakunu khabaran. Didoakan barakallahu fiqh, kadzabta. Keliru enggak itu? Keliru atau enggak? Yang benar? Benar amin, ya, benar amin. Itu banyak ya, Karena ucapan hafizakallah, rahimakallah, eh, kemudian juga barakallahu fik itu bukan khabar, tapi apa? Doa. Sehingga ya jawabannya amin itu. Nah, jadi jadi enggak bisa antum bilang hafizakallah, sadaqta. Enggak bisa. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa in qultali ahadith talabah, jika engkau mengatakan Nah barakallahu fiik kata beliau bahwa makna insya fala yakunu khabaran. Maka maknanya insya doa itu ya, maka bukan termasuk khabar. Wa in qulta li ahadi talabah, jika engkau mengatakan kepada salah satu santri atau murid perhatikan baik-baik ini, wa huwa ghafilul qalb dalam keadaan hatinya itu lalai. Jadi ada santri murid terkumpul itu ada yang lalai hatinya, nam ada gurunya ngomong intabih. Perhatikan. Nah, fa hadza laisa khabaran ini bukan khabar. Li'annahu talabun karena ini permintaan. Nah, enggak bisa Ya, ya fulan entah intabih. Ya? Sadaqta. Sadaqta ya Ustaz. Enggak bisa. Karena ini bukan khabar tapi apa? Insya'i. Ya cuman na'am, sami'na wa ta'ala. Seperti itu. Kita lihat. Wa in qulta ghafalat talibu. Tapi kalau engkau mengatakan pelajar ini lalai, khabar bukan? pelajar ini lalai khobar. Nah, bahwa khobarun li'annahu yahtamil sidq wal kadhib. Karena na'am barakallahu fikum ucapan tersebut apa? Yahtamil sidq wal kadhib. Masih dikemungkinkan apa? Bisa dibenarkan, bisa didustakan. Mafhum? Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, khobar na'am atau na'am kalam itu terbagi menjadi dua kalam khobari kalam insya'i. Kalam khobar itu kalam yang masih ada ihtimal, bisa didustakan, bisa dibenarkan.